هم المهتدون صدق الله العظيم Wahai kaum mukmin, kami pasti menguji kalian dengan berbagai cobaan yang berupa rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Wahai Muhammad, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang ikhlas menghadapi ujian itu. Ketika kaum mukmin ditimpa musibah, mereka berkata, kami semua adalah milik Allah. Kami semua pasti kembali kepadanya. Allah kaum mukmin mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Tuhan mereka. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh hidayah untuk menjalani iman dan Islamnya. Allahu Akbar, halillahilham. Nasihati kami, Ustadz Arsil Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو كره لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون jamaah Masjid Azikro serta para pemirsa di belahan bumi Allah manapun siaran ini dapat didengar pada subuh yang penuh barokah ini Alhamdulillah kita bersyukur Allah mempertemukan kita dalam suasana yang diridhoi Allah dilindungi Allah dan diberi keberkahan oleh Allah untuk memetik hikmah-hikmah dari sudut-sudut kehidupan ini yang sering sekali kita salah pahami. Bahkan saya sendiri termasuk orang yang sering salah paham dengan keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita itu menganggap seluruh apa yang terjadi itu sesuai warna-warna dasarnya saja kalau baik yang terjadi berarti Allah lagi sayang sama saya. Kalau buruk yang terjadi berarti Allah itu sedang marah sama saya. Padahal sesungguhnya firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnatullah sunnatullah yang terjadi pada setiap para ambia, para aulia berlawanan dengan pemahaman kita Orang yang disayang Allah itu bukan orang yang diberi kesejahteraan, kemakmuran, kekayaan, gak pernah sakit. Bukan. Justru semua hadis, semua Quran menyatakan orang yang disayang Allah itu adalah orang yang paling banyak diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan untuk masuk ke dalam lingkungan orang-orang yang disayang Allah subhanahu wa ta'ala setiap individu muslim wajib harus melalui cobaan dan rintangan yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala adinda kita tadi membacakan ayat surat Al-Baqarah ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة Allah subhanahu wa ta'ala secara ultimatum telah menyatakan dalam ayat ini wahai orang-orang yang beriman khitobnya ini bukan kepada orang-orang kafir orang-orang fasik justru kepada orang yang sudah akan dilantik Allah diwisuda sebagai orang yang beriman subhanallah ini garis bawah ini. justru ayat ini ditujukan kepada hamba yang beriman Wala walanabluwannakum. Di situ ada dua dalam ilmu bahasa Arab namanya huruf taukid, huruf penguat. Lam dengan nun tasdid. Dan sungguh pasti kami akan mengujimu wahai orang-orang yang beriman. Maka tidak mungkin lagi menghindar. Ini Allah nggak pakai taukid saja bicara pasti terjadi. Apalagi pakai penguat lam taukid dengan nun taukid wala nabluwannakum dan sungguh bukan sungguhnya sungguh pasti wahai orang yang beriman kami akan menguji kamu bisyai'in dengan sedikit bukan banyak sedikit minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wal samarat dengan rasa takut rasa lapar, sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, sedikit kekurangan harta, sedikit kekurangan jiwa, sedikit kekurangan buah-buahan dan bahan pangan. Namun apa yang terjadi kalau orang belum punya pegangan iman, sedikit pun diuji, dia akan langsung jatuh tidak berdaya. Padahal kalau diuji sakit ah baru enam bulan, hidupnya sudah 46 tahun. Itu kan sangat sedikit. Padahal nggak punya uang jatuh miskin baru setahun dua tahun dari kecil sampai dewasa dia hidup berkecukupan itu kan sedikit padahal menderita sedikit semuanya serba sedikit itu yang Allah ingin kita cicipi dalam kehidupan ini untuk sampai ke dalam lingkungan orang-orang yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan yang berhasil sukses menghadapi yang sedikit itu ulaika alaihim salawatum mir wa Allahu akbar mereka adalah orang-orang yang mendapatkan solawat Allah, solawat dari Tuhan mereka dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau solawat dari Allah berarti ampunan, keberkahan, segala macam hal yang baik-baik. Ditambah lagi warahmah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan rahmat itulah dia masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala di bumi mendapat solawat Allah di akhirat mendapat rahmat Allah alias pasti masuk syurga karena la jannah ahadun bi'amalih kata Rasulullah tidak akan pernah seorang pun masuk syurga dengan hasil amal ibadahnya wala anta ya Rasulullah engkau pun ya Rasulullah amal ibadahmu yang luar biasa itu tidak cukup untuk masukkan engkau ke dalam surga wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmati aku pun gak bisa jumlah pahala salatku ibadahku memasukkanku ke dalam surga kecuali Allah sudi merangkulku dalam rahmatnya Allahu Akbar ikhwatal iman Rasulullah SAW hamba Allah yang sangat dekat dengan Allah dan tiada tanding kesucian akidah beliau kehusuan salat beliau kesenangan ibadah beliau kemuliaan akhlak beliau kehabisan bahasa kita memuji akan keagungan budi pekerti beliau sampai Allah pencipta langit dan bumi ini memuji beliau pencipta mengagumi ciptaannya wa innaka la'ala hulukin awim sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang amat sangat agung begitu luar biasa akhlak Nabi Muhammad SAW tetapi itu pun tidak menjamin diri beliau masuk surga kecuali rahmat Allah ini menunjukkan keagungan kemuliaan Allah Jalla Jalaluh tetapi di antara tanda Allah merahmati hambanya adalah hamba itu diberi oleh Allah kemuliaan akhlak. Bagaimana kita tahu akhlak yang mulia? Tak kalah diuji. Intan tidak akan jadi berlian kalau tidak digosok. Nabi Musa tidak akan disebut kalimullah kalau tidak ada Firaun. Nabi Ibrahim tidak akan disebut Khalilullah kekasih Allah tanpa ada namrud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan terlihat akhlak beliau yang mulia tanpa tantangan, rintangan, godaan dari Abu Jahal, Abu Lahab, teror mental, teror fisik yang beliau hadapi. Terpuji karena teruji. Maka musibah yang terjadi, tantangan yang hebat, godaan, tampaklah orang yang benar-benar beriman. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirin. Kami pasti uji kalian sehingga tampak di antara kalian siapa yang benar-benar istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanu. Apakah manusia dibiarkan ia berkata, kami beriman, padahal kami belum menguji mereka. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka hamba itu didatangkan musibah sehingga Allah bisa mencintainya. Mudah-mudahan kita di antara hamba-hamba Allah yang paham bahwa ujian itu adalah rahmat Allah untuk hamba-hambanya yang beriman. Terima kasih Kanda Marcel Ibrahim MA. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa menyertai kita semua sebagaimana keberkahan di waktu subuh ini. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Terima kasih ikhwah fillah sumbangannya untuk amal jariah pondok pesantren Azikra dan yang terus ingin beramal jariah silahkan hubungi Awaludin di nomor telepon 0856 90010 0856 90010 Terima kasih ikhwatal imanah maafkan arifin semua semoga semua kita diberkahi oleh Allah wabillahi taufiqul hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah سبحان والحمد ولا إله إلا الله والله أكبر Subhan Ampuni kami ya Allah Rahmati kami ya Allah Berkahi negeri kami ya Allah Wallah